cuma orang-orang beriman saja wajah masih bagus ibu-ibu yang kami muliakan untuk ini eh, saran saya tidak lebih daripada apa yang sebelumnya yaitu marilah kau pacu-pacu beramal Nara dia boleh duduk. ambo nak mengecek itu ibu saja ambo pun boleh untuk diri ambo sendiri dan ambo hasil seluruh keluarga ambo kini bukan lagi kehidupan dari ratapan dunia yang harus kita pedulikan tapi yang harus kita pedulikan adalah bara banyak amal waktu bara banyak persiapan waktu ini Bahagia keadaan anak keluarga awak inilah siapkan mereka secara amalan mereka. Pikirkan itu ibu-ibu. Karena akan serentak nang kayu nang miskin nang kue nang lama akan serentak nih nanti merasakan perasaan yang sama. Nah untuk ibu-ibu yang memuliakan, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian juga dapat uh, menamatkan kitab ini. Lalu apapun yang berkaitan dengan dosa-dosa ibu-ibu, maka ibu tutup itu ibu. Dengan cara itu ibu lebih melakukan akselerasi atau percepatan amal soleh lebih cepat daripada daripada sebelumnya. Ya, ketika ibu menutup pintu dosa, sehingga dosa-dosa itu tidak perlu jadi uh, amal-amal soleh ibu tidak perlu ditebus oleh menjadi tebusan bagi dosa-dosa yang kita buat. Jadi apa yang bisa ibu lakukan bu bersama-sama kita buat. Di sini dari judul-judulnya saja, dari judul-judulnya saja ibu bisa melihat apa yang ada pada saya, apa yang tidak ada pada saya apa yang sudah saya lakukan dari ini semua dan apa yang tidak. Coba kita lihat judulnya, lihat isi. Lihat pada daftar isi. Yuk kita koreksi diri kita masing-masing. Dari daftar isi ini, kita baru baru halaman berapa dulu? Hah? Sudah 60-an? Berarti melakukan zina ya? Baik, ibu-ibu yang kami muliakan Coba kita perhatikan, melakukan zina sebelumnya ke atas kita cek diri kita enggan mempelajari agama dan ilmu syariat Alhamdulillah ibu tidak termasuk yang enggan ibu mau belajar maka ibu contreng e, dengan tanda, sila dengan pensil Alhamdulillah saya termasuk tidak seperti ini yang kedua meninggalkan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar nah dakwah ibu yang paling utama itu untuk keluarga Adakah di keluarga ibu, anak-anak ibu, keluarga kita, family kita yang masih centang perenang agamanya dan berubah maksiat, meninggalkan sholat, membuka jilbab, ya, atau melakukan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka cepat cek, cepat periksa. Ini kita lakukan. Yang ketiga, kalau ibu tidak lakukan, orang yang tidak melakukan itu digelari oleh Nabi dengan syaitan akhras, syaitan yang bisu. Kita dianggap syaitan oleh Rasul, oleh Allah. Apakah ibu mau? Tentu tidak mau. Oleh karena itu ibu, gencarlah berdakwah. Gencarlah setiap kita berdakwah. Yang didakwahi nomor satu adalah anak kita. Tentulah suami kita tidak bisa kita dakwahi. Paling-paling hanya mengingatkan suami. Yang kita dakwahi pertama adalah orang-orang terdekat kita. Wa anzir ashiratakal Beri peringatanlah orang-orang yang terdekatmu. Yang ketiga, meremehkan dosa dan berani melakukannya. Dosa kecil ini yang sering diremehkan oleh kaum wanita. Nah, apa-apa dosa kecil itu inilah satu kitab ini yang akan kita pelajari dosa-dosa kecil semua ini, Bu. Saya katakan kepada ibu semua ini adalah dosa-dosa kecil. Selama ibu tidak melakukan dosa-dosa besar, selama itu dosa-dosa kecil ini Allah hapuskan. Kan begitu kan? Ya, tentu saja ibu mesti menggenjot semangat ibu melakukan amalan sunnah dengan itu dosa-dosa kecil ibu nggak dianggap lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat menghabiskan waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Memang nggak haram tapi nggak bermanfaat. Nah, contohnya apa? Tidak haram tapi tidak bermanfaat. Contohnya Ibu banyak menghabiskan waktu berlama-lama ngobrol dengan teman-teman uh, buat acara arisan-arisan, lalu menghabiskan masa bercerita sana bercerita sini. Kita nggak menghibah orang, tapi keberadaan ibu yang berjam-jam menghabiskan waktu di situ tidak Allah ridhoi. Ini termasuk loko Ini termasuk loko Ibu contohnya beli buku yang ditulis oleh Syira apa tuh si ayat-ayat cinta itu contohnya ah, apa sekarang lagi booming ibu sibuk pula beli ibu baca manfaatnya kan enggak nggak ada ibu hanya menghabiskan waktu ibu ini sesuatu yang tidak bermanfaat Ibu duduk duduk berlama-lama di depan TV, mendengarkan acara ini, mengikuti acara itu. Ini termasuk perbuatan lava. Allah tidak suka dan ibu tahu penghuni surga Firdaus tidak akan dapat memasuki surga Firdaus itu selama dia di dunia masih melakukan perbuatan lava. Hmm. Oke. Okay. Yang kelima, coba kita cek masing-masing diri kita. Yang kelima, berbicara sangat lama melalui telepon. Betul nggak ini penyakit kita sekarang? Hah? Berbicara sangat lama melalui telepon. Coba lihat ibu-ibu, apa kesalahan yang kita lakukan ketika kita berlama-lama bicara di, di, eh, melalui telepon? Hah? Halo? Halo? Can I talk to you? Only me. Yes, madam. Jadi kita berlama-lama berbicara di telepon. Ada apa dengan telepon kita bicara lama-lama? Ngalung gitu ceritanya. Sana kemari, sana kemari. Oke, kita nggak bicarakan riba, Pak Ustaz. Bagus. Kalau kita bicara dakwah, oke, kita terima. Bagaimana kalau seandainya bicaranya hal-hal yang mubah? Nggak apa-apa. Tetapi, apakah pembicaraan yang mubah itu bermanfaat nggak? Balik yang nomor dua tadi. Bermanfaat nggak? Kalau tidak, hanya Ustaz penyambung silaturahmi. Penyambung silaturahmi itu jangan sampai melakukan yang dimurkai oleh Allah, yaitu membuang-buang waktu dia jelas juga mau ngomong pulsa lagi gratis nih Ustaz awak ATM apa bawa waktunya jadi masalah ya kemudian yang keenam yang keenam menonton acara televisi yang negatif ah ini acara-acara berkaitan dengan selebriti acara-acara berkaitan dengan selebriti ini negatif kemudian yang ketujuh tidak punya rasa malu ini berkaitan dengan wanita. Bagaimana wanita tidak punya rasa malu? Masa ia mau pakai pakai pakainya pakai jilbab sih, tapi modis. Di samping modis, tipis. Ini nggak punya rasa malu. Orang melihatnya bisa malu. Orang melihatnya bisa malu. Tapi kenapa dia tidak punya rasa malu? Kita tidak bicarakan tentang wanita yang aurat ya. Karena ini sudah pasti untuk kelas-kelas ibu-ibu insya Allah lah. Tapi yang ini loh bu, yang apa tidak punya rasa malu dalam dalam hal-hal yang berkaitan dengan aurat dalam hal-hal yang berkaitan dengan uh, hijab uh, sutra pembatas antara laki-laki dengan wanita tidak punya rasa malu sehingga dia dengan leluasannya cekin chattingan dengan laki-laki asing teman-teman dia menguasai dan mengerti tentang Android ya mengerti tentang uh, internet segala macamnya chatting-chattingan dengan laki-laki asing yang dia tidak kenal dia bukan muhramnya ya laki-laki itu pun bukan suaminya kenapa dia enak saja bercerita tentang e, kamu suka apa sih aku suka ini apa gunanya yang suka-suka itu ceritanya kan dan kita seorang muslimah betapa banyaknya rumah tangga yang akhirnya hancur gara-gara si wanita sudah asik berbicara dengan laki asing melalui dunia maya. Kita lanjut. Yang kedelapan, menanggalkan kemuliaan atas nama modernisasi dan gaya hidup masa kini. Ibu-ibu, ini bukan gaya wanita mukminah yang yang yang beriman, di mana dia bersolek. Dia akan beri lipstik bibirnya. Dia akan beri dan bahkan dia memakai parfum ini saja sudah berdosa wanita yang menggunakan parfum tercium bagi laki-laki di luar maka ini adalah dosa jika ia lewat kata Rasul seluruh laki-laki yang yang mencium bau wanita itu maka dia sudah mendapatkan dosa berzina dengan laki-laki tersebut ini adalah wanita-wanita yang suka parfum-parfum kita tidak boleh seperti itu kita cek diri kita satu persatu kemudian taklid buta kepada gaya hidup wanita barat Wanita barat gimana gayanya? Nggak mau diatur oleh suami. Tidak mau tunduk kepada kepada suami. Nah, saya dan kamu satu level, kita satu rating. Dan kamu tidak berhak mengatur-ngatur saya, apalagi mengikat saya. Ya, saya bebas mencari nafkah seperti kamu mencari nafkah. Penghasilan saya adalah untuk saya, penghasilan kamu adalah untuk saya. Ya, ngomongnya pada suami begitu. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, takut buta kepada daya hidup wanita barat Coba lihat gaya hidup wanita barat. Mau keluar malam, keluar malam. Itu gaya hidup wanita barat. Pergi ke pub, pergi ke pub. Mau pergi ke kafe, pergi ke kafe. Wanita beriman tidak akan pernah menginjakkan kakinya ke tempat-tempat yang jelas-jelas dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Kita biarkan anak kita digandeng oleh lelaki lain. Kita biarkan anak kita digandeng oleh lelaki lain yang bukan suaminya, bukan saudaranya. Uh, mama minta izin ya bawa bawanya namanya salah bawa salah ya jam berapa pulang jam 10 malam nanti mak hati-hati ya ini namanya udah itu gaya gaya barat bukan hati-hati kamu udah jadi suaminya belum belum mah jangan bawa anakku begitu ya kalau mau bawa anakku maka nikahin dulu itu baru wanita yang punya izzah baru wanita beriman yang punya kehormatan dimana dia tidak rela anak gadisnya dibawa oleh lelaki lain yang bukan mahramnya orang tua sekarang malah dia gelisah ketika anak gadisnya belum punya cowok. Orang tua sekarang dianggap anak gadisnya nggak laku nggak diminati oleh laki-laki, sehingga dia katakan nah pada pandai lah kamu bergaul nah, ya pada pandai keluarlah carilah kawan nah. Ketika dia tahu Mama, si apa tuh Kak Sarah udah boleh diminati senang. ya tuh, betul tuh. Senang pula dia. Ini ada orang tua agak sakit tak nih namanya. Harusnya dia gelisah anaknya sudah mulai berkenalan dengan laki-laki lain kan anak kita baik-baik nak, tidak ada dunia pacaran dalam kamus Islam bila kamu ingin pacaran nak dengan suamimu jika kamu sudah mau untuk pacaran saya nikahkan kamu belum mau mah maka jangan pacaran itu adalah orang tua yang beriman orang tua yang punya harga diri ya dayus orang tua yang membiarkan anak gadisnya pacaran apakah laki-laki apalagi anaknya wanita baik selanjutnya tidak berkhitan tidak berkhitan Insya Allah kita ini contoh yang silam karena kita tentu selaku seorang muslimah telah melakukan kita eh, Yang ke-11 berteman dengan kaum wanita yang berakhlak buruk jangan pernah biarkan diri kita bersahabat dengan wanita yang akhlaknya buruk. Maaf ya Bu, sudahlah tidak pakai jilbab. Kemudian suka menghibah orang, suka menfitnah orang. Dia suka menternakkan uang, apa yang tidak diinginkan dalam Islam, orang ini buat. Kita berteman dengannya. Tidak dalam rangka ingin merubahnya, tapi hanya senang aja. Gue senang banget berteman sama dia. Kenapa? Karena dia orangnya asik. Eh? Karena dia orangnya asik. <clears throat> asik paan. Yang yang kondisinya bocor-bocor sekian selayang dulu, atau ketujuh dia. Gue paham, bocor-bocor selayang. Tiba mengecek tak ada yang muncul. Ha? Lapisnya kata-kata saudara aja. Ibu-ibu yang kami muliakan, kita tidak boleh duduk dengan orang yang seperti itu. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan digabungkan oleh Allah dengan siapa orang yang kau sukai. Kalau orang yang elok sukai maka berkawan dengan maka Allah dianggap dianggap Allah sama jenyo. <clears throat> Dan Rasulullah mengatakan la tukhalil illa man lahudin. Jangan kamu sahabat kecuali dengan orang yang punya agama. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang punya agama. Maknanya apa? Apakah dilawani dijadikan musuh orang yang nggak punya agama? Tidak, tapi tidak jadikan sahabat gitu loh maksudnya. Kita tidak bermusuhan dengan mereka. Kita tidak membenci mereka, tapi kita membenci akhlak mereka yang jauh dari agama. Orangnya ini kalau bisa diilu, dewa ilmu, kalau tidak jangan dekat dengannya. Jadi ada perkawan karena tahu ibu-ibu. Kalau engkau melihat orang yang akhlaknya buruk, jangan kau bersahabat dengannya. Kalau engkau tetap berteman dengannya, wajib bagimu menariknya, membawanya. Kalau nak kata bawa doa waktu kata bawa doa haram kawan ini. Jadi haram leh Ha? Nak tak bawa doa inyo doa. Inyo yang kau membawa mungkinnya Lebih kuat inyo lah. Bagi cerita tu uh, tak bawa tukang panjang leh. Kita nanti panjang. Kalau kamu di itu nyo, lapen capek tak uh, eh, itu. Anu iya, panjang tu lapen capek. Maka tidak perlu dipertahankan persahabatan dengan orang yang kira-kira orang yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke yang ke-11, berteman dengan kaum wanita yang berakhlak buruk. Khususnya wanita-wanita yang suka melecehkan syariat. Wanita-wanita yang suka membela LGBT. Wanita-wanita yang berfikiran sekuler yang memisahkan antara syariat dengan dengan dunia. <clears throat> Selanjutnya mendengarkan lagu dan musik. Buat silang. Insya Allah kita semuanya tidak ada yang melakukan ini ya tapi kalau ada keluarga kita bu maka ayo amalkan yang nomor dua wajib tegakkan amar ma'ruf nahi anil mungkar jangan di rumah kita ada musik stop ibu kan dengarkan hadis menjelang dukhon e, terjadi menjelang hantaman uh, asteroid dan meteor ke bumi terjadi apa yang akan menimpa bumi apa yang akan ada pada umat nabi salah satunya hobimu, sing hobi musik. Hobi musik ini adalah salah satu indikasi positif bahwa maka uh, eh, meteor akan menghantam bumi dalam waktu yang tidak lama setelah itu. Tiga muncul kanan juga dari tigonya. Coba sebutkan. Tiga-tiganya. Yang pertama, apabila umatku sudah uh, menghalalkan khamar dan itu menyebar di mana-mana. Yang kedua, apabila musik sudah dihalalkan, apabila musik sudah dihalalkan dan sudah disenangi oleh umatku di di mana-mana. Yang ketiga, yang ketiga, apabila di tengah-tengah umatku sudah banyak bermunculan para penyanyi-penyanyi wanita. Bila tiga-tiganya ini sudah berkumpul, maka tunggulah meteor akan menghantam bumi. Tunggulah dufan terjadi dan tunggulah banyak perubahan wajah terjadi. Oke, sekarang kita masuk yang nomor 13. Melakukan zina. Yang nomor 13 adalah melakukan zina. Maka dengarkanlah seperti apa zina yang dimaksud dalam Islam. Seperti apa zina yang dimaksud dalam Islam? Coba <clears throat> Ibu bacakan halaman 62 ayyuma mar'atin adkhalat ala qawmin man laysa minhum falaysat minallah fi syai'in wa la al jannah. Artinya Wanita mana saja yang masukkan kepada suatu kaum orang yang bukan dari mereka atau melahirkan anak dari hasil zina, maka wanita itu tidak ada artinya sama sekali di sisi Allah dan, dan dia tidak akan masukkannya ke dalam surga. Ya, ini adalah dosa. Dan dalam hal ini adalah dosa yang sering diremehkan oleh wanita hidup zaman sekarang. Ibu, di kota-kota besar sekarang, di kampung kampus orang banyak membiayai kuliahnya dengan memasukkan laki-laki asing ke bahkan anak yang tamat SMP saja nomornya sudah dibagi-bagikan ke seluruh lelaki hidung belang sebumi ini siapa mengontrak dia jam berapa harganya sekian anak baru tamat SMP sekarang penyakit ini sudah mewabah kepada anak-anak SMP dia ini anak cabai-cabai cabai apa istilahnya cabai-cabian ya anak sisi SMP la haula wala quwata illa billah dan dia sudah mulai melawan pada emaknya pada bapaknya karena alasannya apa saya sudah bisa cari nafkah sendiri dengan dengan cara menjual kemajuannya kepada seluruh lelaki kumlah la haula wala quwata illa billah ibu dapat bayangkan hidup seperti zaman apa kita sekarang ini pada hakikatnya Ibu-ibu yang kami muliakan. Jadi tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak ada dianggap oleh Allah sedikit pun saja wanita yang memasukkan ke dalam rumahnya lelaki yang bukan dari ahli rumah itu. Indah apa apanya? Indah mamanya Indah saudara kandungnya laki-laki? Tetapi saudara eh, sahabat ini kan teman gua sama-sama satu kelas kami dulu di SMP. terus ngapain dimasukkan? Dia bukan mahrammu, suamimu tidak ada di rumah. Kenapa kau masukkan? Jika itu saja dia buat, baru memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya saja ke rumah, sudah tidak dianggap wanita ini oleh Allah. Bagaimana kalau mereka melakukannya? Wanita yang beradab itu dia telepon suaminya, Mas, ini ada teman-teman aku satu kuliah dulu, boleh nggak mereka mau datang ke rumah? Laki semua ya? Iya mas ada tiga orang. Oh ya, sorry ya, kamu jangan masukkan siapapun laki selain kecuali kalau mas ada di rumah. Oke okay, mas, ini benar-benar wanita benar. Ustaz, bagaimana kalau dia tidak punya suami? Ya haram. Ya haram. Kalau dia tidak punya suami, masukkan laki-laki asing ke rumahnya. Kecuali kalau di rumah itu ada bapak kita, ya. Kecuali kalau di rumah itu ada anak bujang kita yang ikut duduk bersama kita. Jika tidak, tidak boleh. Itu pun sebenarnya kalau mau ada kepentingan cukup lewat anak bujang kita selesai. Ya. Tapi Ustaz ini teman sekolah. Tidak, itu masih jahiliyah. Masa-masa jadi dulu memang teman sekolah, tapi sekarang kita sudah mengerti agama. Agama memberikan kepada kita hudud, batasan-batasan yang jelas. Maka jangan pada tantahi kuha, jangan hilangkan batasan-batasan itu. Gak enak Ustaz, dulu kami akrab, ya Allah ya Rabbi. Kalau eh, mau mempertahankan kejahilannya itu, maka dia berarti masuk dalam kelompok orang yang disebutkan dalam kitab ini. <clears throat> Jelas Allah nggak anggap dia lagi. Sudah nggak dianggap ya Allah. Menurut Allah dah hina wanita yang merelakan laki-laki asing masuk ke dalam rumahnya. Baik. tidak Ustaz, tapi pandai juga dirinya. Kan kalau itu bahasa basuh Ramadan. Tapi pandai juga dirinya. Tapi kan tahu tebak-tebaknya Ustaz. Kalau tahu tebak-tebaknya kenapa kamu masukkan laki-laki asing itu ke rumah kamu? Tanda kamu nggak ngerti batas-batasannya. Betul kan, Bu? Kalau kamu ngerti batas-batasannya, kamu nggak akan masukkan. Bahkan kamu tidak open sedikit juga diri kamu terhadap publik luar kalau kamu tahu keterbatasan agama ini. Perhatikanlah salah istri Nabi Ibrahim alaihissalam saat Nabi menceritakan kepada kita tentang dirinya. Bagaimana disebutkan dalam Bukhari, "Lamma udkhilat 'ala al-jabbari qamat tatawadda wa tusalli faqalat Allahumma إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط على هذا الكافر ففرج الله همها وأزال كربها ini perlu ibu hafal ibu kasih contoh ibu ajarkan pada anak gadis kita kalau dia merasa terancam kehormatannya akan di di, di, di grogoli oleh lelaki-lelaki jahat maka bacalah doa ini silakan baca bu terjemahnya ketika Sarah dimasukkan agar melayani semua saya kejam. Dia pun bangkit. Sarah ini sekarang udah jadi istri Ibrahim loh. Dalam cerita ini dia masih status istri Nabi Ibrahim. Tapi Ibrahim berbisik kepada Sarah, Sarah, nanti kalau sang penguasa ini menanyakan kamu siapa, jangan bilangin kamu istri saya ya. Itulah pertama kali Ibrahim mengajarkan ke istrinya ngomong ya dan ini disesali oleh Ibrahim dari kiamat ambola berutu dulu di dunia ya Allah akan ini disesali Nabi Ibrahim di akhirat nanti ada hadisnya di mana Nabi Ibrahim menyesali tiga dusta di dunia dutunya dutu batu ada di kira salah jangan kamu sesekali mengatakan kamu itu istrinya saya bu Indah ada sejarah yang menceritakan Indah rancaknya salah kalau ini dia ini orang menceritakan salah rancak istri-istri para nabi itu rata-rata ranca ya dan sekarang Nabi Ibrahim masuk dalam cengkeraman penguasa yang gila wanita sangat kejam jika engkau katakan kepada istriku maka aku, aku pasti akan dibunuhnya untuk mendapatkan kamu katakan saja aku adalah saudara lelaki. Maka ketika Sarah mengatakan bahwa Ibrahim adalah saudara laki-lakinya, Ibrahim langsung dihormati, dimuliakan oleh sang raja gila perempuan ini. Ya, diletakkan di tempat tamu terhormat. Karena kalau bilang suami pasti dia gila ya. demi mendapatkan bininya. Ya. Nah, Sarah tahu persis dia didandani malam itu. Dia dibuat secantik-cantiknya, nggak pun pakai dandanan dia sudah menggiurkan, apalagi sudah didandani. Apa yang dilakukan oleh Sarah? Dia baca doa ini dia baca doa ini dan doa ini berulang-ulang dibacanya. Apa isinya? Manis sekali ibu. Coba ibu ajarkan anak gadis ibu membaca doa ini. Kalau mereka ingin menjaga kehormatannya, sementara mereka ada di negeri yang tidak menghormati kehormatan wanita. Coba dilihat. Ulangi kembali ketika salah. Ketika salah dimasukkan pada melayani itu masa yang kejam. Ia pun bangkit untuk berwuduk dan menunaikan sholat. Lantas berdoa, Ya Allah, jika aku memang beriman kepadamu dan Rasulmu dan menjaga kemaluanku, kecuali terhadap suamiku, janganlah engkau beri keleluasaan kepada orang kafir ini terhadap diriku. Allah pun menghapus kegelisahannya dan menghilangkan kegundahannya. Naam. ففرج الله عهمها وأزال كربها catatan ya ibu-ibu yang kami muliakan yang terjadi Alhamdulillah setiap kali sang raja itu masuk ke kamar ya sudah ingin menyentuhnya yang terjadi dia langsung lemah di tempat ya jatuh di tempat dan tak mampu lagi bergerak tak mampu lagi bergerak seperti orang dibuci tulang tulang dan tak lalu nak menggaris ketika untuk tagak saya tak lho eh. ya jadi sampai dia meminta kepada wanita ini eh, angkatlah doamu maka diangkat doanya laki-laki ini eh, sang, sang, raja ini keluar ah itu setan itu sihir tadi itu ya kan maka dia cuma masuk kembali lemah lagi ya berulang dia lakukan seperti itu sampai dia yakin betul ini bukan wanita biasa ini bukan wanita biasa maka dia akhirnya melepaskan wanita ini dan menyerahkannya kembali mempertemukan dengan saudaranya yaitu Ibrahim dan nah, lakinya Ibrahim adikmu ini mungkin pada dirinya ada sesuatu yang saya tidak bisa mengapa-apakannya bahwa pergilah kalian dan saya hadiahkan untuk kalian seorang wanita budak saya yang paling bagus di sini. Hajar. Ya. Nah, inilah dia Siti Hajar itu adalah budaknya sang raja ini, tetapi adalah wanita yang terhormat yang ada di antara budak-budak itu dia yang paling yang paling terhormat, yang paling baik. Maka diberikan oleh Ibrahim dan dinikahi oleh Ibrahim alaihi salam. Kenapa harus dinikahi? Kenapa harus dinikahi? Ibu bisa jawab. Pertama, Siti Hajar ini budak. Budak dan dia juga cantik. Dia juga cantik. Sarah sudah lama minta pada suaminya agar suaminya menikah kembali agar mereka punya anak. Sarah tahu dan dia wanita beriman. Orang sepertimu tidak pantas tidak punya anak. Engkau harus punya keturunan. Jika saya tidak bisa melahirkan anak darimu, maka menikahlah. Ini baru wanita beriman. Kita gini kok langkai mainin duda. Kalau kita sama sekarang kan itu, langkai mainin dulu, ah, itu udah menikah, tidak. Ya, dan dia lihat dia Hajar ini punya adab yang tinggi, sopan santun yang yang tinggi. Nah, yang muda aja, tapi tata keramanya persis seperti seorang orang-orang <clears throat> berpendidikan, terhormat sekali maka dia relakan suaminya menikah dengan padahal suaminya itu sudah berubah. Nabi Ibrahim sudah berubah, nah berumur ibu-ibu yang kami muliakan saat lahir anaknya yang pertama dari Siti Salah itu Ismail maka eh, dari Siti Hajar maka Salah sangat mencintai Ismail ini dia sangat mencintai Ismail ini, bahkan dia yang mengasuh ya tinggal menyusukan diberikan sama sama Hajar ya menyusukan diberikan sama Hajar Ibu-ibu yang kami muliakan, inilah dia kisah yang singkat di mana doa yang dibacakan oleh Siti ternyata adalah doa yang patut untuk dibaca oleh wanita-wanita terhormat sekarang. Siapa tahu Syiah menguasai Indonesia atau terjadi perang seperti Suriah dan Yaman, ya, di mana kaum wanita jadi ke dalam perang kan selalu wanita jadi pelecehan kan. Nah, ibu bisa baca doa ini. Ibu bisa baca doa ini. Kita ingat halamannya pada kitabnya halaman 64 ya. Apa doanya? Baca. Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit ala fala tusallit ala hada kafir itu yang doa yang dibacakan Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulik wa ahsantu farji ila ala zawji fala tusallit ala hadzal kafir. Ya. Silakan kita lihat pada yang ke-14. Yang ke-14 melakukan pernikahan adat. Nah, ini. Ya, ini memang sulit untuk kita jebol ini adalah melakukan pernikahan adat itu budak siaga banyaknya mudarat yang watamu itu betul bukan hanya ada di Indonesia saja adat-adat mana pun muka bumi ini dalam rangka pernikahan banyak melanggar syariat dan para wanita ini termasuk di antara yang yang terjerembab dan terperangkap dalam perangkap ini ada kalau tidak mau cari adat, ini niolo kami itu kan nah, kalau di awak ada apa? jiang apa yang yang yang ya kan bentuk apa bentuk burung merah Bari Allah di di di Ah itu bahasa solek senang siko. Ya, satu bahasa nyaman bu. Macam-macam. Titik negara lain tuh bu. Ada yang menunci apa tuh memijak talu. Bahasa pecah. Ya kan? Ada yang masyarakat eh, balik balik kunia bunyi segala macamnya macam-macam bu sepanjang jalan masih gambar itu ya, bangin Allah boleh itu iya. alele musik yang dimbo, berundang lo inul ah berundang lain lain eh, semakin keren perali itu ah, semakin lama dia diadakan tiga hari empat hari lima hari bahkan ada sampai tujuh hari menyewa satu gedung anak yatim atau pakai pakai dan makan pesantren banyak yang fakir miskinnya membutuhkan bantuan tidak keluar itu dari nyoda tapi untuk foya-foya membuang-buang harta masya Allah huh. sampai harga pernikahan itu sampai satu setengah m pakaian aja tujuh ratus juta menyewa gedung sekian namun sekian apa yang mereka lakukan mengikuti ritual pernikahan secara adat mau pernikahan itu biasa biasanya setahun dua tahun itu cerai di dipublikasikan tuh nah, sudah cerai biaya pernikahan itu sekian m Hah? Alulai sama sekali yuk. Jadi pernikahan ada ternyata kita kita saksikan sekarang ini memang betul menjadi syariat. Sebenarnya kalau di Minangkabau, kayu pakai lah filosofi Minangkabau ini, masya Allah ya bu ya. Ada pesan di syarat, syarat bisa di kita kitabullah. Syarat mengatur, ada yang pakai. Ya kalau memang iya itu ha, ah, insya Allah yang ada dalam syariat itu kan jadikan ada. Tapi kebalikan kalau gini, gue tidak lain, tidak lain. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini salah satu wanita yang terhormat itu berani mengatakan kepada kedua orang tuanya, ayah, bunda, saya mau menikah dengan pilihan ayah bunda, tetapi saya tidak mau dengan cara cara yang melanggar syariat agama kita. Kalau tidak, maka saya tidak mau memulai pernikahan ini dengan apa yang Allah murkai. Begitu, ibu-ibu. Aku malah orang tuanya lah masuk masuk anak. Nah orang tua tua awal Dia suka mengaji. Kita ikut ngaji di sini malah kita paksain pada anaknya. Main sila kau. Betul lah orang gaib. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk kalau itu sudah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali itu ya nama adu buka salah jilbab tu. Sekali itu nyo nama adu buka salah jilbab tu. Dalam ketika dia membuka jilbab, ajalnya timur di situ ah. Sedang bermaksiat, itu namanya su'ul khatimah maka tidak boleh mentaati orang tua kalau itu sudah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang ke-15. Nah, ini yang paling bocor. Dan semoga Allah lindungi, semoga wanita beriman tidak melakukan perkara ini. Istri menceritakan wanita lain kepada suami atau lelaki lainnya. Maksudnya apa? mas mas tahu nggak teman saya si Andi mau cadar tuh dia tahu aduh mas mas nggak tahu ya Mas dia buka cadarnya wih mas bibirnya mas nah wanita ini udah pada kan? udah udah udah udah menjaga-jaga agar agar menutupnya tapi dibocorkan Mas waktu kami mandi bareng mati kolam renang, Mas nggak tahu. Dia ceritakan akhirnya si Mas suaminya sudah berkhayal tentang wanita lain. Atau istri tetangga kita itu Mas, Waduh mas Kayak pindang dibelah dua kami mas Gimana gimana deh Mas lihat kan bodiku yang Yahud Karena aku dulu aja Dia juga sama mas Wah. Ngapain ceritain bini orang ke, ke laki kita Ini itu loh bu jadi masalah Apabila kita menceritakan suara eh, wanita lain pada suami kita Maka kita sedang membukakan selebar-lebarnya pada suami Mas mulailah bersinar mas Sama dengan itu bu mengenai berzina. Tiga wanita dulu, wanita wanita ketika kita ceritakan. Mas, ada tembakan loh di sini ya mas. Ngapain kau diceritakan? Ini wanita on amat. Mari kita lanjutkan bu. La tubashirul mar'atul mar'ata hatta tasifaha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Lanjut. Janganlah seorang wanita bergaul sangat dekat dengan wanita lain sehingga dia menceritakan sifat wanita itu kepada suaminya hingga seakan-akan suami melihatnya sendiri. Mm -hmm. Ya, jangan sampai. Jangan sampai seolah suami yang bergaul langsung dengan uh, dengan teman kita itu karena saking akrabnya. Jadi sangat akrab dengan wanita-wanita teman-teman kita juga dilarang dalam agama. Sangat akrab. Sampai-sampai kita buka aurat di depan teman kita ini ya tidak boleh bu. Nanti dia akan cerita, Mas uh, temanku yang anu temanku yang anu tuh aduh mas dia pemalu banget tapi dia tuh orangnya mudah penggelian mas kalau disentuh aja sedikit mau oh, mas dia udah suami kita menghayal macam-macam sekali lagi haram perbuatan itu haram menceritakan yang ke-16 masuk ke pemandian umum dan melepaskan pakaian di rumah orang lain dua-duanya ini diharapkan untuk wanita masuk ke pemandian umum ngapain sih itu? kalau pemandiannya pemandian wanita bu ya, tapi dia khusus produksi dia Ustaz aurat terbuka ada di sini kalau terbuka ijen aurat awak terbuka di situ tapi awak kan pakai jilbab ya Pak Ustaz oke bagus pakai jilbab tapi kira-kira setelah itu kita buka baju nggak sih untuk ganti baju baju basah baju kering ini loh bu hadisnya keras dong saya sebenarnya agak malas menyampaikan hadis ini tetapi gimana lagi? Terkadang ibu pergi ke rumah orang lain atau ke hotel. Kita buka baju nggak dok? Pasti buka kan? karena mau mandi. Karena ini di hotel namanya. Coba kita dengarkan hadis berikut. Ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baitiha illa hadakat bainaha wa bainallahi ta'ala. Artinya Tidak seorang wanita melakukan pakaiannya di selain rumahnya, dia telah mengoyak antara dia dan Allah Ta'ala telah dia koyak hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu Ta'ala jadi wanita bu sebaiknya tidak nginep-nginep di rumah orang apalagi sudah bersuami ya tidak nginep-nginep di rumah orang otomatis kalau nginep di rumah orang kecuali rumah eh, ayah kita ibu mertua kita bapak mertua ya itu nggak ada masalah ya tapi di rumah orang lain ada acara reunian sekali lagi ya ada acara ini akhirnya kita akan buka baju dia telah merobek hubungan baiknya dengan Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau di pemandian umum mau nggak mau dia akan membuka pakaiannya di situ. Hah? Ya kalau ke pemandian khusus karena kita sedang safar, kita sedang haji, kita sedang umroh. Hah? Allahumma illa illa fi halatin min halati syar'i kecuali dalam satu keadaan dari antara keadaan keadaan syariat haji, umroh, mau nggak mau dia pasti akan nyewa hotel, ya kan? Dan dia pasti akan mandi, apalagi setelah tahallul kita pasti akan mandi. Ya seperti itu. Insya Allah Taala Allah tidak akan masukkan dalam hitungan yang dicela. Tapi yang saya maksud dalam tafasoh dan tanazuh, tafasoh dan tanazuh dalam keadaan wisata, ya, dalam keadaan bermain-main, bersenang-senang, ya, pergi ke apalagi memang meniatkan pemandian umum wallahi kalau mau pergi ke sana bu pastikan hanya tempat wanita pastikan hanya untuk kepentingan anak kecil-kecil kita ya dalam rangka mendidik mengajar mereka tapi kita nggak ikutan nyebur di situ kalau nyebur maka jadikan itu ruangan khusus untuk wanita yang mana hanya kita hanya kita mau nyebur situ berendam berenang mau berenang berenang tapi hanya kita maka sebaik-baiknya itu ibu adalah kita punya kolam renang sendiri di rumah Ha? Ah? Nak tukar kalau renang tapi itu semua. Tapi kan di rumah. Agar <laughs> ah, tidak jangan sampai berenang bu. Dan memang ya terbuka banyak pintu peluang bagi laki-laki. Di panji itu pagar mencikuk je. Enak. Ya tak? di kamera, CCTV, alat sila ah, bebas dia menyigi badan awak. Awak mandi itu. Wanita muslimah. Bagaimana dia terjaga di luar, begitulah dia terjaga selama-lamanya dari pandangan laki asing. Artinya itu kalau seandainya ibu pergi ke pantai-pantai, pantas nggak ibu pergi ke pantai-pantai? Ya. Ibu akan melihat laki-laki yang memakai uh, serawa-serawa segitiga bermuda. Ya, baik. Ustaz, tak itu kami bisa lihat Ustaz. Begitu doa ibu kok, Ini itu bisa dia dong Nah, kami itu. Nah, ibu ibu akan memuliakan ketika dia ada di situ, dia sedang ada melihat kemungkaran enggak? Dan kita ada di situ. Apakah kita tidak berbicara? Ketika kita tidak berbicara, kita dianggap seketika itu status kita adalah setan yang bisu. Setan yang bisu. Karena kita tidak melawan betul, harusnya kan jauhi tempat-tempat yang seperti itu. Nah, ini Ibu yang kami muliakan. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau ngecek mana payah punya begini ibu. Kita lanjutkan Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah yang dinilai sahih oleh Al Albani dalam Sahih Al-Jami' hadis nomor 2710 dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia mengatakan aku mendengar Rasulullah bersabda ma min imra'atin takhra'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa atakat ma bainaha wa bain Allah taala yang artinya sama dengan yang tadi ibu-ibu yang kami muliakan dari Imam Ahmad walladhi nafsi biyadihi ما من imra'atin تضع thiyabaha fi ghairi baiti ahadin min ummahatiha إلا وهي هاتكة كل سطر بينها وبين wa وبين wa artinya demi zat yang jiwa berada di tangannya tidaklah seorang wanita melepas pakaiannya di selain rumah salah seorang dari ibu-ibunya melainkan dia telah mengoyak setiap penutup antara dia dengan zat yang maha pengasih atau Allah sebenarnya pemandian umum bukanlah tempat yang dihalalkan bagi wanita muslimah untuk memasukinya Sebab apa? Jelas di pemilihan umum itu dia akan melihat banyak aurat-aurat laki, ya. Pemandian umum, coba ibu lihat bawahnya. Ibu-ibu lihat bawahnya. Pemandian umum adalah Pemandian umum adalah tempat yang digunakan untuk mandi. Laki-laki bolehkan masuk ke pemandian umum dengan syarat harus ada penutup dan penjaga pandangan. Ya, ini kalau laki-laki boleh, tapi wanita terus Adapun bagi wanita, maka hukumnya dilarang kecuali dengan alasan tertentu seperti nifas atau sakit. Wanita dilarang masuk rumah dan umum tidak lain karena pada dasarnya wanita diperintahkan untuk benar menutupi tubuhnya. Lantaran melepaskan pakaiannya di selain rumahnya merupakan pengoyakan serta lantaran keluarnya wanita mengandung fitnah dan keburukan. Nah, inilah yang ke-16 sabananya bu, kalau kamu dulur juo, ya harus dengan adab pertama tukang lulur undang rumah nah, yang kedua tukang lulur tidak melihat langsung kepada tubuh kita dan dia juga memakai sarung itu adabnya ya nggak boleh telapak tangannya langsung menyentuh pada kulit kita pakai pakai sarung tangan pakai sarung tangan dan body kita juga harus dibungkusi rapi seperti mukena jadi tangannya masuk. Ya, dan itu kan memakai alas tangan. Anda pakai sarung nggak? Sudah pakai sarung tangan. Nah, mulai dari sekarang kamu menolong saya menggunakan sarung tangan ini. Ini perintahnya. Hah? Kenapa nggak bisa? Kenapa tidak bisa? Karena sarung tangan, jangan sarung tangan yang kain lah. Sarung tangan yang apa? Yang plastik itu kan bisa. Iya. Kenapa? Memang dia, Nanti dia cerita. Dia cerita ke suaminya atau dia cerita ke kawannya atau mau dari cerita dia siapa itu banyak cerita dia rusak dia lebih pusingnya gitu kan. Ya dia aurat kita. Ya sudah berlalu tobatlah pada Allah. Ya, sebabnya luluran itu adalah kita lakukan sendiri. Bah? Dalam ruangan tapi kalah. Juga remah-remah nah, di setan muda itu kita kan dilarang Rasulullah jangan di apa yang remang-remang ya kan bu kan ada hadisnya ya kalau ada seperti itu hawa-hawa mistiknya banyak ya bu dan keberadaan jin setan itu suka sih jadi kalau seandainya ibu-ibu ya akan luluran juga akan luluran juga itu bagus ya sebaiknya mintalah jasa suami kepada kita ah, ah, ah. Kalau nggak ada bisa, kalau nggak ikut jangan kalau duluran. Duluran sudah, duluran sudah. Ambo bosun judul kecekan. Kok niyo orang rumahmu duluran? Ah balik duluran itu biawak duluran. Nggak salah ada orang. Masalahnya orang rumahmu dan sulangnya yang yang suku Ambu nah, Ambo ketujuh. Iya wanita kalau luluran kan bagus kan, enak disentuh. Ah orang rumahmu nggak niyo Kalau nionya ambo yang melulurkan. Semangat lo mau. Jadi artinya para suami dia harusnya ikut menjaga kehormatan istrinya walaupun penduduk lainnya. Ustaz, kalau nyo butuh Ustaz. Kalau nyo butuh. Oke, okay. mungkin salah satu alasan yang dapat diterima. Berarti cari tukang lulur yang butuh. Itu pun adabnya tetap dia harus menggunakan sarung tangan. Jangan itu main saja pakai sarung tangan apa? Apalagi itu paham betul jadi jangan -lulu lagi di orang lain bu, awak sudah di diri sendiri Hah? anak manusia awak pak ketika awak meninggal dunia yang mandi awak siat pakai sarung tangan gak? pakai sarung tangan gak? iya lah iya, tetap pakai sarung tangan apa lewat selain itu ibu ya Hah? lulus nah, sudah nggak deh, Banyak bu. Ya, boleh. sama-sama jadi dua. Kecuali untuk berobat ya. Kecuali untuk berobat. Nah, kalau untuk berobat dikecualikan karena ini termasuk dalam masyaf. Oh, Uh, tukang murid itu tidak bisa merasakan bagaimana yang terkini, bagaimana yang salah, bagaimana, ya, kecuali dia merasakan dengan ah, itu, itu pun jadi dua, jadi dua, jadi dua, ya. Berarti kan maksudnya nggak ada mahramnya, anak perempuan misalnya atau apa? Anaknya nggak boleh laki-laki. Iya, nggak ada. Sedapatnya lah berpergian pergian tanpa mahram. Sedapatnya dihindari kecuali kalau terpaksa, kalau kita umroh, ya atau kita memang berkunjung pada orang tua kita di Jakarta, ya perjalanan kita eh, bawa mobil, bawa kan, ya, atau dengan pesawat, kalau perjalanannya hanya satu hari dan sampai di, di lokasi, mudah-mudahan tanpa muhram insya Allah masih bisa ditolerir dalam agama kita. Tapi kalau sudah memakan malam tanpa muhram dan situ juga tidak ada muhram yang menunggu, tidak boleh. Haram, tidak beriman. Wanita melakukan safar tanpa muhram sementara dimakan waktu satu malam. Jadi kalau sampai menginap harus ada muhram. Tapi kalau kau nyawa ke Jakarta, kan naik pesawat kok. Tidak kita ke Jakarta naik pesawat. Satu kali naik pesawat nyampe Jakarta hanya satu setengah jam sampai di rumah paling hanya dari Baikumbu ada tiga jam ke airport uh, dengan di waiting list di waiting roomnya kemudian perjalanan satu setengah anggaplah dua jam habis ya kemudian ke al alamat kita dari airport ke rumah anggaplah dua jam habis jadi enam jam dan nyampe di lokasi nggak apa-apa selama di lokasi itu ada muhram kita ayah kita saudara laki-laki kita nggak apa-apa tanpa muhram tapi kalau seandainya tidak ada, kita kembali hanya untuk bersenang-senang saja. Tiga tiga malam itu haram perjalanan itu dulu. Ya, harus ada muhram. Kalau gak jadi lanjut, oh, tahu muhram doa, ah, cari muhram capek. <laughs> ya. Tempat senam boleh, senam itu silakan ibu ya, kalau mau senam, tapi senamnya tolong dengan adab. Adab, ada jangan ada adabnya kita tetap pakai baju longgar nah kita tetap baju longgar kemudian kita tidak pamerkan aurat biarkan sang senang tuh paling hobi pamerkan aurat aku udah langsing loh kan gitu kan nah kasih dia sana sini pamerkan ke orang silakan pas nih pertanyaan ibu pas langsung ke nomor 17 pergi sendiri tanpa mahram ini yang paling biasa dibuat oleh komunitas pada hari ini Coba kita lihat hadis sebelahnya. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laila illa wa ma'aha mahram. Artinya, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir Bepergian sejak perjalanan sehari semalam Kecuali ada mahram yang menyertainya si, Lihat sehari semalam Tidak halal lagi perjalanan itu Berarti kalau tidak halal adalah haram Kalau perjalanannya lebih dari sehari semalam maka perjalanan itu haram bagi baginya dilakukan kecuali bersama muhram. Jadi Abu Hurairah semua itu kepadanya dalam lapas Bukhari wanita tidak boleh pergian sejauh perjalanan sehari kecuali ada mahram bersamanya. Ya. Maka wanita dilarang melakukan tanpa mahram. Nah, ini mazhab yang yang tegasnya, ini mazhab yang kerasnya. Ateh namo safar, nak beli aduh, kayak begitu. Ateh namo safar apakah sehari semalam, apakah tiga hari tiga malam, pokoknya safar. Lanjut, baik hati lagi rahimahullah mengatakan, setiap yang disebut bepergian, maka wanita dilarang melakukannya tanpa suami atau mahramnya. Baik itu tiga hari, dua hari, sehari, sejauh atau balik atau jarak antara rumah ke satu perkampungan dan dengan rumah lain perkampungan yang lain maupun yang lainnya semua itu lantaran dalam riwayat Ibnu Abbas menyatakan secara mutlak riwayat di terdapat para muslim la tusafiru mura'atan illa ma'a dhi mahram seorang wanita tidak boleh berpergian kecuali bersama mahramnya nah Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari Semoga masih ingat kajian kita dalam Sahih Bukhari Rasulullah asal sudah keluar dari kota Madinah menuju kepada kampung ini, ini perbatasan Madinah nih. Keluar beliau. Jaraknya 4 mil saja beliau sudah mengkosor sholatnya. Berarti dari hitung safar. 4 mil. Jaraknya dari perbatasan kota kita, bukan dari rumah kita. Oke. Okay. 4 mil itu berapa kilo? Berapa kilo 4 mil? 1 mil itu 1,6 atau 1,5, 1,5 kilo maksudnya. Berarti kalau gitu 4 mil hanya 6 km. Rasul sudah mengkosor sholat. Kalau sholat itu menghabiskan dua waktu yang boleh dijamah, beliau mengkosor dan jamah. Ingat ini kajian kita di Sahih Bukhari? Iya. Lupa bu ya? Tidak ya, kan sudah ingat. Berarti kan memang jaraknya ada eh, dua kampung. Sebenarnya boleh. Ya, oh ya. Kalau sudah menghabiskan perjalanan sehari semalam. Iya. Iya. kalau mengikuti mazhab yang tegas yang paling terakhir yang kita bacakan dari Imam Nawawi dan sebagainya mengatakan asalah tena musafar dia dong kan begitu kan nah, ini mazhab yang tegasnya ibu mau pegang yang mana mau yang tegas atau yang ada toleransi tadi toleransi tadi adalah sehari se semalam harus sudah ada mahram atau di sana sudah ada mahram kita ah, umpamanya di situ kita berbenantu nih e, anak gadis kita menikah ya maka anak lelaki anak menantu kita dari yang menikahi negara kita ini mahram kita enggak mahram sampai hari kiamat maka kita artinya sudah sudah pergi ke rumah yang itu ada makam kita boleh satu minggu pun situ tidak masalah ada pertanyaan yang lain Kita dengan suami kakak gimana Ustaz? oh wow kita sudah jelaskan ini Bu. Kata Rasulullah iparmu adalah maut. Iya. Iparmu adalah maut. Maksudnya apa? Ancak mati daripada dua di ipar. Iya. Sampai begitu mana? Itu kerasnya Rasulullah tidak mengizinkan jangan kita berdua-dua dengan ipar kita. Bahaya. Lebih berbahaya daripada ular berbisa yang paling mematikan kata Rasulullah. Lebih baik sebenarnya ibu-ibu kalau kan ada kan ada adik awak ustaz. Kan ada adik awak atau ada kakak awak nak iya. Suaminya kan tak muhram awak doh. Itu hanya muhram muakkad di bidang nikahnya saja. Tapi aurat awak tetap aurat begini. Liawa, kulit liawa, jangan bati hawa, tetap aurat begini. Yang haram itu hanya menikah saja yang tidak boleh. Itu pun selama dia masih menikah dengan saudara kita ketika dia sudah cerai maka jadi halal menikah kita makanya dalam Islam itu disyariatkan dalam Islam kita punya rambu rumah tamu terpisah betul dalam Islam setiap orang yang bangun rumah hendaknya ada rumah eh, kalau bahasa ini kono atau pavilion ah, pavilion yang paling ideal itu memang terpisah habis ada jarak uh, eh, taman di antara rumah dengan dengan pavilion itu yang paling ideal ya. tapi kalau nggak ada yang seperti itu kayak kondisinya sekarang Ustaz sebaiknya jangan sebaiknya hotelkan saja biar kita bayar itu lebih, lebih aman dan lebih syar'i ya kalau lu ke, ke, rumah kami kadang-kadang Ustaz kamar banyak oh hotel kan udah lagi cek jadi kawan ibu sampaikan terlebih dahulu kami sangat bahagia, kami bangga, bahkan kami niatkan wah rumah pun memang tua keluarga awak sudahlah Tapi kalau tidak muhram doh memang dilarang dalam agama kami dalam agama ya? wa'i ibu ya kecuali kalau seandainya eh, tapi saya memang menyarankan bu sebaiknya dia punya manajemen sendiri bu kalau dia di rumah kita ya dalam artian pintu pintu keluarnya masuk sendiri nggak nggak satu pintu dengan pintu kita ini perlu diingat ya pintunya bukan satu dia punya kamar mandi sendiri dia punya balkon sendiri ya walaupun satu atap dengan rumah kita ya usahakan dia punya manajemen sendiri dalam rumah tamu itu artinya indah indah kawa ada rumah tamu awak rumah tamu ini dulu anda begitu bu ya nah, sehingga privasi keluarga kita terhalang seluruhnya karena dia membawa lelaki yang tidak muram dengan siapa pun di sini sepupu sendiri bukan muram kita loh bu. apalagi dia sesama perempuan makin jauh yaitu itu suaminya dengan kita yang ke-18 memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Katakanlah kepada para lelaki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka." Ini yang pertama. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan nah, ini untuk wanita yang kedua. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka. Gitu loh, Bu. Apa yang harus dihindarkan oleh wanita? Bertatap pandangan secara sengaja berlama-lama dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ini dilarang bagi wanita. Jadi baiknya bagaimana? Wanita cepat mengalihkan pandangan matanya dari bertatap pandang berlama-lama dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ini yang benar. Baik ibu kalau kami nanya kayak itu, Pak Ustadz, kami yang dah berumur 50 60 tahun kata kan kau. Karena sebagai abahnya kami mencari anak-anak apa? Anak laki-laki, orang laki-laki semacamnya. Bagi ibu-ibu nak muda-muda nak marah. Usia-usia daripada apa adik-adik moyang yang gini pak, engkau masih sangat berfitnah bagi lelaki. Bagi lelaki dan bagi wanita juga. Ya, baik ibu-ibu, tidaklah an-nazru wan-nazru. An-nazratu wan-nazra pandangan bersambut dengan pandangan bertatap berlama-lama ini akan menantarkan pesan-pesan setan yang membisikkan ke dalam hati masing-masing mereka berdua maka yang paling ideal adalah ibu bicara dengan laki-laki ibu tidak memandang kepada ma kepada matanya mungkin ibu melihat kepada bahunya laki-laki ya ibu melihat ke arah bumi ini lebih selamat dan ini lebih berada ada wanita bicara dengan laki begitu begitu pun di waktu yang sama juga kita tidak boleh melembutkan suara kita mendayu-dayu udah tuh udah nah, jangan bicara seperti itu dengan lelaki yang bukan orang kita ya coba lihat di sini Menjaga pandangan berarti menundukkan dan menutup kelopak mata hingga tidak dapat melihat. Namun demikian, menjaga pandangan juga bisa dilakukan hanya dengan memalingkan penglihatan dari perkara yang dilarang. Tentang tafsir ayat di atas, eh, Syekh bin Bas rahimahullah mengatakan, silakan Bu. Allah Allah Ta'ala memerintahkan dalam dua ayat yang mulia ini kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, agar menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, ini tidak lain lantaran besarnya dosa perbuatan zina dan adanya kerusakan besar di antara muslimin yang ditimbulkan oleh perzinaan. Selain itu, tidak menjaga pandangan merupakan sarana penyakit hati dan keterjerumusan dalam perbuatan keji. Sementara menjaga pandangan merupakan sebab keselamatan dari itu semua. Nah, Alhamdulillah Allah yang kami muliakan. Uh, coba lihat di sini kita harus menyadari bahwa memandang apa yang dilarang oleh Allah merupakan zina mata. Kan ada hadisnya, sesungguhnya zina mata adalah meli, melihat. Seluruh anggota tubuh ini ada zinanya. Zina tangan adalah meraba dan menyentuh. Zina kaki adalah melangkah ke tempat yang memang diharamkan. Zina mulut adalah Terus kita baca bu Kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina Mudrikun dari kalamahala Falainan زناهما زناهما الوسط والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه artinya telah ditetapkan pada anak Adam bagian dari zina tidak mustahil dia pasti mengalaminya Zina mata adalah memandang. Zina telinga adalah mendengar. Zina mata adalah memandang, melihat dengan selera, melihat dengan syahwat, menatap dengan keinginan, ya. Kemudian dan zina lidah adalah berbicara. Membicarakan hal yang tabu, hal yang porno, hal-hal yang uh, yang lucah, hal-hal yang fahisyah, yang sifatnya kepada porno-porno. Itu zina lidah. Ya, Terus tangan berzina, berzinanya adalah memegang. Ha, meraba, menyentuh, memegang yang diharamkan baginya untuk dipegang. Itulah zinanya tangan. Ketika Allah mengatakan la taqrabuz zina, ketika Allah mengatakan la taqrabuz zina, maka yang diharamkan adalah seluruh anggota tubuh itu tadi. Mata jangan berzina, mulut jangan berzina, telinga jangan berzina, tangan jangan berzina, ya, kaki jangan berzina. Jadi yang berzina itu bukan hanya kemaluan saja. Selama ini yang orang pikir berzina itu hanya kema kemaluan, karena berzina itu adalah seluruh anggota tubuh. Alhamdulillah, astagfirullah, wa natubu Lanjut. Kaki berzina, ini adalah melangkah. Melangkah kemana, Bu? Ke tempat-tempat maksiat itulah zinanya kaki yang arahnya adalah di situ ada fashion pokoknya ada wanita dengan lenggok dengan pakai pakaian bikini nah kaki kita melangkah ke sana Walaupun kita maaf tidak memasukkan kemaluan kita kepada kemaluan wanita itu, tetapi dengan kaki melangkah ke sana, zinanya kaki terus seperti itu. Kaki sudah anggap sudah ber, berzina. Ketika mata melihat, zinanya mata adalah seperti itu. Ketika maaf kemaluan ini dimasukkan pada kemaluan situ, maka itulah zinanya kemaluan masing-masing sudah melakukan zina. Dan ketika di bab kemaluan seluruhnya sedang berzina serentak. Kalau tadi itu baru satu persatu, ya. Saya. Hati berhasrat dan berkata-kata dan kemaluanlah yang membenarkan atau menyusahkan hal itu. Nah, hati mulai bercita-cita, berangan-angan, ya. Kemudian yang merealisasikan seluruhnya adalah kemaluan. Nauzubillah. Nauzubika ya Rabbana. Ketahuilah bahwa anda akan dimintai pertanggungjawaban tentang pandangan mata. Apakah Anda mengarahkannya pada hal yang diridhoi Allah ataukah Anda mengarahkannya untuk memandang hal yang dimurkainya? Allah berfirman, silakan. Dan janganlah kamu. Pernah? Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabnya. Bahkan pada hari kiamat, mata akan bersaksi di hadapan Allah. Allah SWT berfirman, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Nah, dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Anas radhiyallahu anhu berkata saat kami bersama Nabi saw. alaihi wasallam beliau tertawa lantas bertanya tahukah kalian mengapa aku aku tertawa aku menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui maka beliau bersabda aku tertawa lantaran perdebatan hamba dengan Robnya nanti pada hari kiamat hamba berkata wahai Robku bukankah engkau melindungiku dari kezaliman Rob Pemilik kemudian berfirman, benar. Hamba pun berkata, aku tidak memperkenankan terhadap diriku kecuali saksi dariku. Jadi, Yuna ingin saksi itu adalah malaikat yang mencatat amal. Nah ingin ya, tidak pula ingin saksinya orang-orang lain. Dia tidak mau. Saya ingin saksi saya adalah diri saya sendiri, ya Allah. Lalu, maka orang pemilik kemudian ber, ber, berfirman, cukup dirimu yang memberikan perhitungan terhadapmu sendiri dan para malaikat-malaikat pencatat sebagai saksi. Nabi SAW melanjutkan, lantas mulutnya dibungkam. Dan dikatakan kepada anggota badannya, bu, yang masih dibungkam itu, canda pipi. Mode itu hilang, pipi aku kedudunya hilang. Menyatu seperti pipi. Jadi betul hanya hidung yang ada, ini sudah sudah hilang. Gigi masih ada dalam, lidah masih ada, tapi ini menyatu, menyatu persis seperti pipi. Paham bu? Sehingga, sehingga dia usah Ya tidak bisa. Maka semuanya bicara. Kulit berbicara, tangan berbicara, kaki berbicara. Masya Allah. Jadi ketika Allah menutup ini, Allah jadikan yang lain ber berbicara. Lanjut. Anggota badannya akan berbicara tentang amal-amalnya. Kemudian dia diberi kesempatan untuk berbicara dan dia pun berkata kepada anggota badannya, kenyanglah dan serahkanlah kalian semua. Dulu aku berdebat demi kalian. Ya, maksudnya saya ini ingin menolong kalian agar kalian masuk neraka kecik muncul nunggu mulut yang suka berdusta ini malah mempersalahkan seluruh tubuhnya yang tadi bicara jadi yang bisa berdusta itu bu adalah bibir dan lidah memang bisa berdusta sampai kali kiamat masih bisa berdusta tapi ini nggak bisa berdusta ini diciptakan dengan karena fitrah yang nggak fitrah itu adalah nyaha makanya kata Nabi ada dua rongga di tubuh manusia jika ia mampu menjaga kedua-duanya aku yang menjamin punya pasti surga yaitu mulut dan kemaluan dua ini kalau bisa dijaga aku yang menjamin dia pasti masuk surga fahal yakubun nas fahal yakubun nas adakah yang menjauhkan manusia diseret menuju neraka jahanam illa hasaid alsinatihim kecuali karena mereka memanen daripada eh, dosa-dosa lidahnya Nah, itulah yang membuat mereka diseret menuju neraka. Lanjut. Terakhir, kami menukil kepada Anda perkataan Abul A'la Al-Maududi yang mengatakan, siapakah yang menyangkal bahwa perbuatan fitnah dan dosa yang terjadi di dunia hanya saat ini dan terus terjadi. Pemicu pertama dan yang terbesarnya adalah fitnah pandangan. Bermula dari pandangan. Ketahuilah bahwa menjaga pandangan mengandung hikmah yang besar dan luhur diantaranya A. Silakan Bu. Menjaga pandangan merupakan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yang kedua. Menjaga pandangan memancarkan cahaya di hati berkecemerlangan yang terlihat pada mata dan wajah. Iya. Menjaga pandangan menimbulkan kegembiraan, kesenangan, kelapangan di hati yang lebih besar daripada kenikmatan dan kesenangan yang terjadi lantaran pandangan. Ini hadis semua loh, Bu. Yang dibacakannya hadis semua. Saya sudah baca hadisnya semua ini. Jadi kata Rasulullah siapa yang menahan matanya dari memandang yang Allah haramkan, Allah tumbuhkan rasa manis di hatinya yang tidak bisa dia, dia lafazkan dengan bahasa manusia. Aduh yang manis di hatiku terasa Terasa bahagia, enak, gara-gara apa? Menahan pandangan dari melihat yang diharamkan. Akhirnya rasa manis itu Allah tumbuhkan di hati. Salatun mangkunna fihi wajadah halawatan iman. Ya, dia akan merasakan manisnya hati, manisnya iman dalam hati. Lanjut. Menjaga pandangan, membuat hati dari terbebas, dari pedihnya penyesalan. Iya. Apa maksudnya ini? Kalau orang melihat panik menahan, panik menahan. Kalau dia cari dia jom, pokoknya ada produksi tanganmu pahunya narancak nampak uh, belahan dadunya nang kami ya nampak dia juga sadunya nama nama nama itu nampak menahan anak laki-laki lo tersiksa tak dia gara-gara dia biarkan matanya melihat maka dia yang tersiksa kalau tidak dapat itu tambah tersiksa Kamu Ambo mau cari mana bawa kudo di kandang. Ambo kini kalau hobi kudo. Ah, cari mana bawa perangi kudo di kandang tersiksa kudo tu kalau mencari bedino. Bahkan ketika orang yang kudo jantan nampak dia batino. Nak dole dulu. Awak dia tidak dia cuanya. Ya, cikin juga lagi ke batino tu buas. Maka ketika dia sudah sampai dengan betino, kandang punya dobrak. Kamu kan baru pulang dari operasi level baru batang baru diburu kami alhamdulillah uh, lari membala hutan kudu nah adu kudu ambo kan mau kudu tino duo nah kan sampai kudu tino bo tiga iku kudu jantan yang siapa sih siu itu ah cewek cewek manis katanya kan ah, mau bergerik itu berikan syahwat adu kudu nak kalau menahan ibu namun Bruce Nah, namun ini muslim udah kok, umurnya dua tahun baru tapi bakal tentang kau. Salah sesuai jalan moyo. Pada pelindung tuh buat nyu nyuamping ini, Nyu kaca buat pelindung tu. Iya. Ya, habis ke pagar bawa masuk ke kandang yang kandang tu simin tu. Simin tu didobrak ni, coba yang ni. Nah, itu akibat dari pandangan. <laughs> akibat dari pandangan. Jadi kalau ada lagi cekan nafsu kudo, yo asli nafsu kudo. Ya. Tersiksa, kudo tidak kena pek dong. Dia kadang kami halangi kami nak mengizinkan dengan apa bu? Kudu batinu. Oh, kalau tidak sedang syahwatnya nak boleh kawinkan, Ya, jadi kalau sedang syahwat mengeluarkan aroma sendiri dan kemaluannya seperti, seperti kau bu. Seperti memang sedang meminta, gitu kan? Kalau tidak sedang minta jangan diselingkuhi. Menyakiti si kuda betina dan juga kalau menimpa bisa-bisa pacah kepada kuda jantan. Nah, makanya kami halangi. Tidak ini dia dah, tapi dia kerana dia nak kabul basar kuda tadi. Tidak eh, pandai menjaga pandangan. Tanya dia mencari kuda betina laki-laki yang Laki-laki macam itu, mohon maaf ini, ini uh, antara dua saja. Kalau dia mampu menahan dan terus menahan, maka dia akan terjaga. Tapi kalau dia biasa melihat terus, maka syawatnya akan melemah. Syawatnya akan melemah. Dalam artian apa? Ketika dia berhubungan, dia akan tidak mampu untuk bertahan lama ya dia akan menjadi lemah sebaiknya dia tahan ketika dia tahan walaupun cuma candi dia tahan karena Allah subhanahu wa maka dia akan terjaga akan ada manis iman dan itulah jihad yang paling hebat bagi dia sampaikan pada laki-laki kita suami-suami kita dan dimanapun lingkungan terburuk yang kau berada maka jika kau menahan pandangmu karena Allah Allah akan gantikan rasa manis di hatimu Allah akan tajam mata hatimu Allah akan jadikan engkau kuat dan perkasa ya sampaikan pada suami-suami kita ya Baik. Terus menjaga pandangan berguna untuk menghindarkan hati dari mabuk syahwat. Nah ini dia. Takana dari tabayang dari senyumnya. tak bayang, dari tajawa dari bentuk bodinya segala macamnya dan seterusnya. Dan itu menyiksa kita loh. Terus F. Menjaga pandangan, menumbuhkan ketajaman firasat. Ini yang saya katakan tadi. Allah akan tajamkan firasatnya. Kenapa? Ketika pandangan matanya Ketika pandangan matanya dia tahan dari yang diharamkan oleh Allah, maka pandangan hatinya Allah buka. Allah buka pandangan hatinya sehingga pandangan firasatnya jadi tajam. Kalaulah para lelaki memahami ini, kalaulah para wanita juga memahami ini, ya. Terus G. Menjaga pandangan, membuka berbagai jalan ilmu, dan pintu-pintunya serta mempermudah sebab-sebabnya. Ini ada hadisnya loh, Bu. Orang yang menjaga pandangan dan diharamkan, tak buka ini rahasia-rahasia ilmu. Cie dapat orang di pengajian ini bisa mendapatkan limo dalam pengajian yang sama tak buka eh, dengan apa? Dia menahan pandangan matanya. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan banyak dari sebuah pengajian, maka tahanlah pandangan mata kita dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak pintu-pintu ilmu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha? Ha? Menjaga pandangan, membuat hati sibuk dan apa yang memberikan kemaslahatan kepadanya, Kemudian tanya dari apa-apa yang merusaknya. I menjaga pandangan penutup jalan masuk setan menuju hati. Nah, pasti, pasti, pasti. Ketika kita menahan pandangan, lah pintu-pintu setan tertutup. Tapi ketika kita membebaskan pandangan, pintu-pintu setan terbuka semuanya. Ya, J. Menjaga pandangan, menghindarkan jangkauan pengaruh anak panah pandangan beracun yang mengantarkan pada kebinasaan hati. Nah, sekali lagi, mata adalah pintu setan yang paling paling kuat. Baik. Demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Semoga Allah maafkan saya dan kita semuanya. Semoga dengan apa yang baru kita pelajari, baru nomor 18 ya, baru nomor 18. Tiga ratin kali mudah Pak. Nah, nyawa baru 18 baru gini. Mudah-mudahan Ibu sampai kita umroh kita bukan hanya namanya. Mari kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.